Akhirnya hidup untuk apa? Menjawab pertanyaan hidup untuk apa saja sudah tidak bisa Karena hati sudah betul-betul terkeras, <clears throat> dan keras Pergaulan dengan ahli dunia Yang dibicarakan dunia, dunia, dunia, dunia, dunia, dunia Yang ada ambisi dunia kemudian jauh dari ilmu sehingga tidak masuk ke telinga dia nasihat-nasihat Alkitab khususnya Akhirnya pertimbangan halal, halal haram menurun. Yang semula dengan ketat mempertimbangkan ini halal atau haram, ini halal atau haram. Kalau halal mau, kalau haram enggak. Dengan ketat dia menjaga itu. Tetapi ketika hati itu sudah loyo, sudah mulai mengeras, tidak ada lagi pertimbangan halal dan haram. Nah, tumbuhlah dagingnya itu dari barang yang haram. Karena dagingnya tumbuh dari barang yang haram, akhirnya kecenderungan yang ada di hati sudah berubah. Semula kecenderungannya ialah senang kepada Islam, senang kepada iman, senang kepada ilmu, ilmu kitab sunnah, senang kepada sunnah, benci kepada bid'ah, senang kepada tauhid, benci kepada syirik, senang kepada halal, benci kepada haram. Berubahlah kecenderungannya kepada yang jelek-jelek. Nah, ini akibat daripada proses pengrusakan hati yang terjadi pada orang itu. Maka hati-hatilah memang dari hati karena begitu lunaknya benda ini begitu lembeknya dan begitu cepatnya dia berubah wal billah Kemudian Syekh Zaid mengomentari istidlal dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Istadalla al-muallif bahwa al-muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pengarang kitab tauhid berdalil ala tarbiyatillahi azza wa jalla li khalqihi untuk menunjukkan bahwa Allah memelihara makhluknya dan juga dalil ini menunjukkan wa ala annahu al-ma'bu annahu al ma'budu bihaqqin menunjukkan bahwasannya Dialah Allah yang pantas, satu-satunya yang pantas untuk diibadai. Wa ghairuhu la yastahiqqu min al-ibadati syai'an. Sedangkan selain Allah tidak berhak untuk mendapatkan peribadatan sedikit pun. Istadalla ala dalika beliau mengambil dalil untuk menunjukkan pengertian demikian ini tadi biqaulillahi azza wa jalla alhamdulillahi rabbil alamin dengan firman Allah yang maha agung dan maha mulia dalam surat Al-Fatihah ayat pertama berbunyi alhamdulillahi rabbil alamin fa'al fil hamdi lil istighraq maka alif lam dalam kalimat alhamdu itu lil istighraq untuk menunjukkan cakupan total seluruh yang disebutkan setelah huruf alif lam itu. Wal makna sehingga maknanya ialah anna jami'al ma'amid al-mutlaqah hiya lillahi wahdah. Bahwasanya seluruh mahamid seluruh segala pujian al-mutlaqah secara mutlak tidak terbatas lillahi wahdahu hanya untuk Allah semata ya lianahu huwal mun'imu karena dialah yang memberi nikmat segala Segala yang mengagumkan Segala yang dipuji Dia yang memberi nikmat itu Wa mutafadzilu ala khalqihi Dan dialah yang memberi keutamaan atas segenap makhluk yastahiqu ayyuhmada hamdan mutlaqa maka dia Allah yang yastahiq berhak untuk dipuji dengan pujian yang mutlak yang tidak ada batasnya anta atnaita anta kama atnaita ala nafsika ya Rabb engkau adalah seperti yang engkau puji dirimu wahai Allah tidak ada pujian yang mencukupi untuk menyatakan sanjungan yang pantas bagi Allah karena memang kelebihan segala kebagusan dan segala keutamaan yang ada pada Allah yang tidak terbatas sama sekali. Jangankan yang ada pada Allah mau kita hitung. Yang telah diberikan kepada kita kita tidak mampu menghitungnya. Segala keutamaan yang diberikan kepada kita Kita tidak mampu menghitungnya Apalagi mau menghitung Apa yang ada pada Allah Seluruh kenikmatan Yang diberikan kepada manusia Kepada jin Kepada tumbuh-tumbuhan Kepada hewan Kepada semuanya Makhluk Allah Allah itu cuman nilainya seperti jarum yang dicelupkan di lautan luas kemudian ditarik kembali air yang menempel pada jarum air laut yang menempel pada jarum itu cukup untuk membagi-bagi segala kenikmatan kepada seluruh makhluk Sementara yang ada pada sisi Allah seluas lautan. Tak ter. Maka pujian bagi Allah sungguh tidak cukup. Apa yang kita pujikan untuknya? Tidak cukup dalam hal mewakili ber betapa maha sempurnanya, maha terpujinya Allah. Karena itu pantas kalau Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu. Wa huwa Dan dia maha mendengar dan maha melihat. Karena itu perbuatan yang paling kotor, paling rendah, paling kurang ajar ialah <clears throat> ketika seorang hamba mensejajarkan Allah dengan para dedemit Allah yang demikian kesempurnaannya tak terhingga mau disamakan dengan Nyiroro Kidul ya kurang ajarnya nemen memang menungso ini kurang ajarnya nemen Allah yang demikian luasnya segala kemuliaan yang ada pada dia mau disamakan dengan batu akik, aduh kurang ajar betul memang mau disamakan dengan keris aduh disejajarkan dengan keris dalam hal kita bertawakal kepadanya kita dalam hal mencari rizki Mengharapkan rizki daripadanya Astagfirullah Begitu kurang ajarnya Makhluk yang namanya manusia dan jin ini Di dalam menyikapi Betapa sempurnanya kemuliaan yang ada pada Allah Maka wa makna alhamdu Makna dari alhamdu Adalah at-tana'u Pujian Allah tabaraka wa ta'ala Kepada Allah yang maha mulia dan maha tinggi Bima huwa lahu ahli Bima huwa lahu ahli Yaitu dengan pujian yang sepantasnya bagi dia. Karena memang kita tidak bisa memperkirakan dan menghitung kemuliaan Allah. Maka bima bimalahu bima huwa lahu ahlu. Ia sudah pujian yang sepantasnya bagi Allah. Sana'un yaliku bi'azamatillahi wa jalalih yaitu pujian yang yaliku yang pantas dengan yang cocok sesuai dengan keagungan Allah dan kemuliaan Allah. وفي قوله عز وفي قوله عز dan di dalam pernyataan Allah lillahi alhamdu lillahi alhamdu dengan pengertian seperti itu tadi semuanya lillah milik Allah dalilun ini adalah dalil ada yang menunjukkan kepada tauhid al-uluhiyati keharusan untuk mentauhidkan Allah dalam segala uluhiyah dalam segala peribadatan Al-Madlul alaihi bilafdil jalalati yang ditunjukkan pengertian ini dengan lafzul jalalah Lafat yang mulia Lianna lafzal lafzal jalalah Allah maknaul ma'luf karena Lafat yang mulia yaitu lafzul jalalah dalam bahasa Arab itu maksudnya ialah lafaz Allah maknanya ialah Allah itu maknanya secara bahasa ialah al-ma'luh ay al-ma'bud ialah zat yang pantas untuk dijadikan ilah yakni zat yang pantas untuk dijadikan sesembahan warabbu rabbil alamin rabb adalah sifatun lillahi azza wa jalla adalah sifat bagi Allah yang maha agung dan maha mulia yaitu mencipta satu-satunya pencipta satu-satunya pemilik, satu-satunya pengatur, satu-satunya penguasa terhadap alam semuanya ini. Sehingga satu-satunya yang berhak untuk diibadai hanya dia. Wal alamina jam'u alam Dan al-alamin adalah jamak dari kata alam. La lahu min lafdihi. Tidak ada bentuk tunggalnya dari lapat ini. Jadi bentuk tunggalnya akhirnya diambil dari lapat lain. Wa wa kullu ma siwa Allah min makhluqatihi dan al-alamin itu pengertiannya ialah segenap makhluk Allah ala ikhtilafi anwa'il makhlukat segala yang selain Allah yaitu segenap makhluk Allah dengan berbagai perbedaan macam-macam makhluk semuanya adalah makhluk Allah dan semuanya itu adalah al-alamin alam alam yaitu segala yang selain Allah wa huwa yajma'u ala awalimi wa huwa yajma'u ala awalimi wal awalim asnafun muta'addidah dan alam itu di dijamakkan dengan kata awalin dan al awalin ialah asnafun mutaaddidah berbagai jenis ada alamul ins alam dalam bentuk makhluk manusia ada alamul jin ada alam dalam bentuk makhluk bernama jin dengan alamnya wa alamus syayatin alam dalam bentuk para syaitan dengan berbagai kondisinya wa alamul malaikah alam malaikat atau alam malakut yaitu di kalangan para malaikat makhluk Allah yang bernama malaikat makhluk Allah yang bernama malaikat yang dia adalah makhluk adalah termasuk makhluk Allah yang sangat besar satu sayap malaikat kalau dibentangkan itu menutup langit. Itu satu saya Padahal satu malaikat diberi oleh Allah dua sayap, ada yang diberi empat sayap, ada yang diberi delapan sayap, empat empat, dua dua. Begitu besarnya malaikat yang sampai diterangkan oleh Nabi seandainya satu malaikat adat itu diizinkan oleh Allah dia hempaskan satu sayapnya ke bumi hancur luluh bumi dan isi bes satu saja itu malaikat perjalanannya dari bumi ke langit ketujuh menghadap Allah itu dalam sekejap perjalanan 50 ribu tahun kalau ditempuh oleh manusia ha itu malaikat alam malaikat dan para malaikat Allah itu di bumi, di langit, di semuanya dalam keadaan bertasbih, bertahmid kepada Allah, bersujud, berruku dalam keadaan menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini. Hal dalam keadaan di gunung-gunung, di lautan, menurunkan hujan dengan izin Allah. Sedemikian tidak ada satu jengkal pun wilayah di langit kecuali di situ ada malaikat yang bersujud kepada Allah dan bertasbih kepadanya ma ya'lamu جنود rabbika illa hu. Tidak ada yang tahu tentara Tuhanmu kecuali hanya dia. Bagaimana kalau satu malaikat seperti itu kekuatannya dalam peristiwa perang Badr Allah mengirim seribu malaikat ikut bertempur bersama kaum muslimin menghadapi musyrikin. Jadi tentara muslimin berarti 314 orang plus 1000 malaikat. Tentara musyrikin 1000 orang plus satu iblis. Waktu itu iblis menyerupakan diri sebagai seorang kepala suku dari Yanana. Terus ikut duduk bersama tokoh-tokoh musyrikin Quraisy ikut memberikan ide-ide strategi perang dan ikut apa memberikan semangat pidato berapi-api dengan baik-baik syairnya Begitu iblis melihat seribu malaikat turun di barisan muslimin, ha! lari dia sambil teriak-teriak ke arah laut. Teriak-teriak, waduka ya Rob, waduka ya Rob. Janjimu, wahai Allah, engkau bukankah telah berjanji akan mematikan aku nanti hari kiamat? Disangka oleh iblis waktu itu dia akan dimatikan oleh Allah. Lihat malaikat, lari Abu Jahal mencegah, ya jangan, ya jangan, wahai penakut, wahai penakut. Ditabrak itu Abu Jahal terpelanting. Takutnya iblis melihat seribu malaikat. Sudah habis kalian. Gengsi masih begitu kuat pada tokoh-tokoh musyrikin Quraisy. Oh, mundur ngadepi Muhammad. Gak ada artinya kita, gak bisa. Terus maju, maju habis mereka berantakan. Tokoh-tokohnya Abu Jahal, Abu Lahab, mampus semuanya ini bantuan Allah sampai para sahabat itu menceritakan ada seorang musyrik di dalam pertempuran di Badr itu mau dia tebas lehernya gelondong dulu kepalanya dulu no gelondong nolah noleng nggak ada ya ini sudah begitu Allah memberikan bantuan luar biasa. Tetapi bantuan itu datang setelah ketakutan yang dahsyat. Ini menghadapi seribu kita cuma 300 sekian. Mereka siap tempur, kita hanya siap menghadang kafilah dagang. Enggak eh, oh, sebanding. Wah, pikiran macam-macam enggak sebanding ini itu dan sebagainya. Tetap Rasulullah istiqomah terus doa doa doa sampai ketika berdoa kepada Allah demikian mengangkat kedua tangan beliau itu apa sorban beliau itu jatuh ke tanah beliau tidak hiraukan sampai Abu Bakar sedih mengambil itu sorban beliau mengalungkan kembali kepada beliau dan karena terus berdoa demikian sampai Abu Bakar kasihan capek tangannya beliau kafaka ya Rasulullah kafaka ya Rasulullah Allah yang surat Allah yang surat sampai begitu cukup ya Rasulullah cukup saking begitu kuatnya beliau berdoa karena memang Sampai beliau menyatakan, Ya Rab, Ya Rab, Ya Allah, Allahumma in tahlik hadhil usbah falan tu'bada fil ardi abada. Ya Allah, kalau sampai engkau binasakan kami sekelompok ini, sungguh engkau tidak akan diibadai selama-lamanya di muka bumi ini ya Allah sampai keluar kata-kata itu dari beliau maka baru setelah dahsyatnya keadaan gentingnya keadaan seperti itu baru turun dan mereka tidak tahu ketika Allah mengirim seribu malaikat itu nggak tahu mereka Rasulullah tidak tahu para sahabat tidak tahu tahunya setelah menang supaya jangan ujub, supaya jangan GR, datang ayat memberitahu kau tadi itu dibantu seribu malaikat jangan GR kau menang itu bukan karena kehebatan engkau tetapi betul-betul karena bantuan Allah begitu Allah menjaga Rasulnya menjaga hati Rasulnya dan kau mukminin agar tetap syukur kepada Allah agar jangan berbesar berbesar hati atau ber, uh, berbesar dada memukul dada jangan karena yang demikian itu akan merusakkan hati begitu alam malaku makhluk-makhluk Allah ha, kalau kita ingat itu semua Masya Allah Selama kita di jalan Allah Apalagi yang kita takuti Hah? Apalagi yang kita khawatirkan Wa alamut tair Wa alamul wahsh Ila gairi dalik Minal awalim Dan alam burung-burung Dan juga alam hewan-hewan buas dan lain-lainnya dari berbagai makhluk-makhluk Allah. Yang Allah beri nikmat allati an'ama Allah Subhanahu wa taala 'alaiha yang Allah beri nikmat atasnya bil khalqi wal ijadi dengan penciptaannya dan diadakannya semuanya itu Wafadli ba'diha ala ba'din dan dilebihkan sebagiannya atas sebagian yang lain. Wa ja'ala kulla alam ala maktabatuhu ala, ala maktabatuhu hikmatuhu fi. Dan Allah jadikan semua makhluk itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh hikmah Allah. Ha? Begitu ikhwanna. kenikmatan Allah. Kita sedang menghitung-hitung kenikmatan Allah. Walaupun tidak bisa, tapi kita menceritakan, kita bercerita tentang kenikmatan Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun tentang kenikmatan Allah ceritakan, ceritakan terus supaya kita tahu diri bahwa memang kita ini betul-betul tidak punya apa-apa. Hanya Allah yang punya semuanya ini. Bahwa sesungguhnya kita ini tidak punya kemampuan apa-apa. Hanya betul-betul pemberian Allah semata. Bahwa kita ini tidak mampu menjamin apa-apa terhadap diri kita. Apalagi kepada orang lain. Hanya jaminan Allah yang benar dan yang pasti. Wahakada ikhwan Wallahu a'lam bissawab Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ya, jangan banyak-banyak ya Jangan banyak-banyak Bas ya Cukup Loh, masih Kata penanya, Ustaz tolong jelaskan sedikit saja dari isi kitab Fadha'il Amal yang biasa dibaca oleh para eh, juhala atau dalam kurung jamaah tablik. Dalam kitab Fadha'il Amal yang biasa dibaca oleh orang-orang yang menamakan diri jemaah tablik itu Antara lain diceritakan tentang keutamaan Gua Hira. Sampai diceritakan di situ bahwa Gua Hira itu mempunyai keutamaan di mana para wali-wali Allah berkumpul setiap malam Jumat. Wali kutub yang terdiri dari lima wali yang menguasai lima penjuru melakukan rapat koordinasi setiap malam Jumat di Gua Hiro. Maunya dengan membawakan riwayat ini untuk menunjukkan keutamaan Gua Hiro. Padahal ini riwayat dusta. Ya, Jadi bentuk-bentuk berita atau keterangan yang cenderung untuk membawa orang kepada kurofat cerita-cerita bohong dan ini bukan ilmu sama sekali tetapi jahil kebodohan ya dan bahkan berbagai cerita lain yang membawa kepada syirik kata penanya <clears throat> bagaimana dengan model-model dakwah dengan metode baru dengan alasan menarik massa yang didapati padanya banyak yang melenceng dari syariat apa yaitu yang dibangun di atas politik akhlak baik dalam acara-acara maupun isinya banyak terdapat hal-hal yang dianggap sebagai inovasi dan terobosan-terobosan baru untuk menjawab realita dakwah itu tanyain dulu orang yang berdakwah dengan inovasi-inovasi lagi tanyai dulu kamu sedang dakwah apa kalau dakwah karmu dewi ya silakan nggak usah diurus nggak usah diperpanjang pembicaraan eman-eman bicara sama orang yang karpe dewi tetapi kalau dia bilang, oh ini dakwah Islamnya. Nah, kalau yang kamu perjuangkan itu ialah mendakwakan Islam. Lah Islam itu dari batu mual. <laughs> dari mana Islam? Kata Allah, "Laisa bi amaniikum wala amani ahlil kitab." Islam itu bukanlah dari angan-angan kamu, dan bukan pula dari angan-angan ahlul kitab. Ya. Islam itu dari Allah, bukan hasil renungan. Ya. Bukan hasil dari renungan kalian, bukan pula hasil dari renungan ahlul kitab. Ya. Kalau Islam yang kamu dakwahkan itu ialah Islam dari Allah maka kamu harus memastikan secara ilmiah bahwa apa yang kamu lakukan dalam dakwah itu memang dari Allah jalur kepastian ilmiah bahwa itu dari Allah hanya satu yaitu jalur dari Rasulullah SAW karena Allah sudah menunjuk Rasulnya sebagai personifikasi dari segala apa yang diinginkan oleh Allah dari agamanya. Ketika Allah menyatakan apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh bagi kalian pada diri Rasul itu ada teladan yang baik Bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat Dan mereka yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak Jadi dengan ayat ini Maka Rasul adalah jalur ilmiah yang pasti tentang agama Allah. Maka apa yang datang dari Rasul itulah yang diinginkan oleh Allah. Apa yang tidak ada kepastian bahwa itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti itu adalah palsu, gombal itu, nggak ada nilainya apa-apa. Walaupun di atas namakan Islam, tetapi namaan yang dusta. Maka dari itu harus segalanya dirujukkan kepada dalil. Jadi dalil itu perkara yang baku, bukan hasil inovasi atau temuan-temuan baru. Tidak ada temuan-temuan baru. Kalau kamu berdakwah Islamiah maka harus dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu dakwahnya itu ialah dakwah eh, agama-agama eh, lain ya silakan urusan kamu. Ya. Nah, jadi semua itu harus kembali kepada sunnah. Yaitu apa yang diajarkan oleh Nabi. Selain memakai sunnah, beda. Dakwah bid'iyah, dakwah yang beda. Dakwah yang beda itu ialah membangun sarang laba-laba semata tidak terjadi padanya. Ya. Nah, karena itu jangan kamu terkecoh oleh pemakaian kata-kata yang mentereng. Ya, jangan terkecoh. Itu cuman lembungan kosong. Ya, dicucus sama jarum kecil aja dol dos tidak ada nilainya nah, maka kata Imam Malik la yuslihu amrohanil hadhil ummah illa bima saluha bihi awaluha tidak akan menjadi baik urusan umat ini kecuali dengan yang telah memperbaiki pendahulunya pendahulunya diperbaiki dengan apa? Dengan sunnah. Ya, Para sahabat Nabi yang asalnya badui, yang asalnya dalam keadaan jauh dari ilmu, jahil, yang tidak diperhitungkan oleh dunia sama sekali. Hah? tiba-tiba menjadi Sayyidul Alam pimpinan dunia tiba-tiba merontokkan segala kecongkakan-kecongkakan alam negara-negara besar Persia Romawi rontok di bawah kaki, telapak kaki-telapak kaki yang tidak beralas itu. Hah? Apa yang memperbaiki mereka? Apakah inovasi-inovasi? Ataukah uh, partai politik yang dimenangkan oleh mereka? Apa yang memperbaiki mereka itu? Hah? Apakah panggung-panggung kesenian? Apa yang memperbaiki mereka? Yang memperbaiki mereka ialah as-sunnah an-nabawiyah. Ajaran Nabi. Allah ya akhwan, agama ini penuh dengan keseriusan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dengan keringat Beliau memperjuangkan agama ini sampai tertusuk pada pelipis beliau dengan tombak. Besi yang ada pada tombak itu nancep di pelipis beliau dijebol oleh gigitannya Sayyidina Ali sampai Sayyidina Ali giginya gigi gelangnya itu rompal ketika mencabut besi yang menancap pada pelipis Rasulullah SAW. Muka beliau yang mulia penuh dengan darah. Itu perjuangan agama, bukan jangceng jangceng jangceng. Eh syahada. ha Bukan inovasi-inovasi. Mau apa kamu? Kamu mau merasa lebih pintar dari apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW sehingga harus membuat inovasi ya ada sungguh kamu tidak akan lebih tahu tentang dirimu dari Allah Allah lebih tahu tentang diri kita daripada kita sendiri tentang diri kita dan Allah yang akan membimbing kita kepada apa yang terbaik bagi kita. Hmm. kata penanya, Ustadz saya ini bimbang dan bingung. Saya mendengar dari teman saya bahwa sebelum kepada tingkatan dakwah itu harus berilmu dan mengamalkan baru dakwah dan sabar. Namun ada dari saudara kita yang semangat dakwanya tinggi. Namun kami khawatir tentang ilmunya. Yang kami khawatirkan dengan dalih uh, dakwah salafi kitab sunnah beliaunya tergesa menafsirkan dengan akalnya Takutnya bukan menghilangkan bid'ah, malah bisa menciptakan bid'ah baru. Bagaimana ini Ustaz? Ya kalau kamu kau khawatir, ya kamu nasihati dia. Akhi, taqillah. Jangan asbun akhi. Ini agama. Jadi kamu jangan basa-basi sampaikan bahwa itu tidak benar berbicara tentang agama sembarangan. Harus dengan dalil dan dalil itu harus dengan bimbingan pemahamannya itu melalui para ulama. Harus begitu. Ya. Maka nasihat itu harus disampaikan ketika kamu melihat sesuatu yang janggal Ya. Kalau kamu menyatakan ittaqillah ya akhi dalam beragama, takutlah kamu pada Allah dalam berbicara tentang agama. Ada awi itu satu ucapan yang sangat agung. Ya, mengingatkan saudaramu. Nah, jangan dibiarkan terus menerus. kemudian Orang yang baru pulang dari ibadah haji, mana yang lebih didahulukan?